Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat Jadi syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaihi Nah, qala al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaih wal amru bil fi'li wal amru bil fi'li muhimmi munhat munhatim amrun bihi wa bil ladhi bihi yatim. Artinya, saya ulang lagi. Wal amru bil fi'lil muhimmil munhatim amrun bihi wa bil ladhi bihi yatim. Maksudnya perintah untuk mengerjakan sesuatu perkara yang penting, yang wajib, itu adalah perintah yang dengannya itu akan menjadi sempurna. Nah, maksudnya? Jadi sesuatu yang diperintahkan dengan sesuatu tersebut sebuah kewajiban akan sempurna, maka sesuatu tersebut juga wajib. Paham belum? Nah, jadi misalkan antum sholat berjamaah di masjid wajib apa hukumnya? Ya, bagi kaum laki wajib kan? Antum tidak akan sempurna melakukan sholat jamaah di masjid kecuali harus jalan kaki ke masjid atau naik kendaraan lah istilahnya. Nah, jalan kaki hukumnya apa? Untuk menghadiri sholat wajib tadi itu wajib. Padahal semula jalan kaki hukumnya apa? Mubah. Boleh-boleh aja mau jalan kaki silakan tafadhol, nggak ada iskal. Cuman ketika antum mau menyempurnakan kewajiban sholat berjamaah tadi tidak bisa terwujudkan kecuali harus jalan kaki, maka jalan kaki hukumnya wajib. Seorang wanita untuk menghindarkan diri dari fitnah eh, tidak akan sempurna kalau harus menutup wajahnya, maka menutup wajah hukumnya adalah wajib. Paham itu ya? Nah, karena menghindarkan diri fitnah wajib. Sedangkan tidak sempurna kecuali wajahnya harus ditutup sehingga menutup wajah hukumnya wajib. Itu kaidahnya nanti kita akan lewati. Nanti kaidahnya dikenal dengan apa? Naam la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. La yatimul la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Yang mana sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah wajib. Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadhil qa'idatu mufidatun. Kaidah ini penting sekali. Al-amru bisyai' amrun bima la yatimu illa bih. Memerintahkan sesuatu itu adalah apa? Adalah perintah dengan perkara yang tidak akan sempurna kecuali dengannya. Al-amru bisyai' amrun bima la yatimu bihi illa bihi. Memerintahkan sesuatu itu juga maknanya adalah memerintahkan suatu perkara yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut. Paham ya? Memerintahkan untuk sholat berjamaah. Ya, iya kan? Perintah untuk sholat berjamaah wajib nggak? Wajib. Itu berarti otomatis perintah juga antum harus jalan kaki, menempuh jalan kaki atau naik kendaraan kendaraan agar bisa sholat berjamaah, mendatangi sholat jamaah. Jadi wajib juga hukumnya. Contoh yang lain, nanti yang sunnah ya contohnya. Antum memakai siwak sunnah nggak? Sunnah. Kemudian suatu ketika antum mau mengamalkan sunnah, nggak punya siwak. Harus beli. Uang juga ada. Uang juga ada nih ya. Nah, antum beli siwak tersebut untuk mengamal sunnah, hukum belinya apa? Sunnah. Pada asalnya jual beli hukumnya mubah. Ya nggak Jual beli itu apalnya enggak dari perintahan, boleh-boleh saja mau beli silahkan mau nggak beli nggak masalah. Tapi kalau antum mau ngamalkan sunnah kecuali harus membeli, ngamalkan sunnah siwak tadi nggak bisa kecuali beli siwak, berarti beli siwak hukumnya sunnah. Paham ya? Seperti itu, itu contoh yang sunnah. Nah, contoh lain. Orang mencuri, namanya mencuri itu haram nggak? Haram. Dia nggak akan sempurna mencurinya kecuali harus apa? Harus berjalan kaki menuju tempat pencurian tersebut. Paham ya? Nah, nah, ketika dia berjalan kaki menuju tempat pencurian tersebut, dia ingin mencuri, hukumnya apa awalnya? Hukumnya jadi apa? Haram. Karena untuk menyempurnakan sesuatu yang haram. Paham belum? Ana ya, fikum. Nanti masuk dalam Eh, sebuah haram itu sebuah perkara yang haram tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Apa maksudnya ya? Nah, kemudian contoh yang lain. Sebenarnya antum itu atau kita atau kalian, nah misalkan memikul sebuah tangga. Tahu tangga nggak Ali? Nah, dipikul. Hukum mikul tangga apa hukumnya? Haram nggak eh Tangga itu tangga yang untuk naik ke atas atap itu hukumnya haram nggak menikulnya? Mikul. Hukumnya boleh-boleh aja kan? Tapi antum antum mikul tangga itu untuk nyuri. Paham ya? Jadi tangganya antum mikul gini untuk mau nyuri nanti malam misalkan. Jadi apa hukumnya? Haram. Jadi nanti ada pembahasan masalah apa? Masalah semula perkara yang mubah itu nggak boleh hukum sama sekali. Perkara sesuatu yang mubah, yang boleh itu nggak dikatakan haram, nggak dikatakan wajib, nggak dikatakan sunnah. Mubah itu ada. Tapi kalau sesuatu yang mubah ini sarana untuk menghantarkan pada yang haram jadi haram. Kalau menghantarkan untuk perkara yang wajib jadi wajib. Kalau menghantarkan perkara yang sunnah jadi sunnah itu loh. Paham belum? Karena ahkamu taklifinya hukum-hukum pembebanan syariat ini ada berapa sih total? Lima. Ya enggak? Ada lima di dengan mubah itu kan? Mubah enggak bisa enggak usah kita bicarakan ya. Mubah nanti tersendiri cuman lima ini total. Sama mubah ini ya. Pertama adalah apa? Nam haram kemudian makruh, kemudian wajib, kemudian mandub atau sunnah, mubah. Yang empat-empat ini memiliki hukum-hukum tersendiri. Tapi kalau mubah, hukum asalnya tidak ada keterkaitan dengan wajib wala haram. Paham belum maksudnya ini? Nah, antum minum, minum. Hukumnya apa nih? Minum itu. Wajib nggak? Wajib. <laughs> hukum asalnya minum wajib nggak? Hukum asal minum itu boleh-boleh aja atau wajib? Boleh-boleh aja. Paham ya? Nah, tapi kalau misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, antum minum yang antum minum itu misalkan antum minum tapi yang antum minum sesuatu yang haram. Paham ya? Sesuatu yang haram. Dan padahal antum tujuannya itu bunuh diri misalkan. Bunuh diri ini enggak terwujudkan, malah itu bunuh diri kan hukumnya haram. Enggak terwujud itu harus minum. Minum minum racun misalkan. Jadi apa minumnya hukumnya? Jadi haram juga. Paham belum maksudnya? Insyaallah ya paham ya insyaallah ya. Kita lihat di sini. Walakin al-mu'alif yaqul wal amru bil fi'l muhimmi. Nah, akan tapi mu'alif di sini mengatakan dan perintah pada suatu perbuatan yang penting wa dhahiru kalamihi anna hadza fil wajib faqat. Seakan-akan di sini berkaitan masalah wajib saja. Wa anal amru bil wajib amru nam amrun bihi. Dan bahwasanya nah wa anal amru bil wajib amrun bihi. Dan bahwasanya perintah untuk suatu kewajiban adalah perintah untuk melakukan nam sesuatu tersebut. Nah, wa bima la yatimu ila bih dan juga perintah untuk mengerjakan sesuatu yang sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya. Nah, jadi kita wajib mengerjakan sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut. Nah, wajib juga dikerjakan. Seperti misalkan contoh yang lain. Nah, barakallahu fikum antum wudu ya, antum salat sebelum salat diwajibkan untuk dapat bertaharah, bersuci. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Nah, salat antum tidak akan sempurna kecuali dengan bersuci maka bersuci hukumnya apa? Wajib di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Walakin sahih akan tapi pendapat yang benar khilafun dzalik berbeda. Nah, tidak seperti itu. Wa anal amra bisyai' amrun bihi wa bima la yatim illa bihi sawa'un kana wajiban aw mustahabban dua double. Yang benar itu adalah apa? Bahwasanya memerintahkan suatu perbuatan eh, al-amru bisyai' memerintahkan pada suatu perbuatan amrun bihi adalah perintah nah memang perintah untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Wabima dan juga perintah untuk melakukan apa-apa la yatimu illa bihi. Eh, apa-apa yang tidak akan sempurna sebuah nah tidak akan sempurna sebuah perintah tersebut kecuali dengannya Sawon kana wajiban atau mustahaban dua ini. Baik perintah tersebut sifatnya wajib maupun sunnah. Kalau wajib itu kan harus dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan apa ber dosa. Kalau sunnah itu apa? Afdalnya dikerjakan. Walaupun tidak mengerjakan tidak berdosa itu. Cuman sama-sama perintah enggak itu? Perintah. Cuman perintahnya nanti sebutkan bahwasanya kalau wajib itu ada ma amara bihi syari' ala wajhil izam itu maknanya. Ma amara bihi syari' ala wajhil izam. Itu suatu perkara yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk harus dikerjakan. Paham ya? Nah, eh, jadi ma amara bihi syari' ala wajhil izam bil f'il. Jadi suatu perkara yang apa? Yang diperintahkan syariat dalam bentuk harus dikerjakan. Kalau sunnah ma'amar bin syariat la ala wajhil ilzam. Kalau sunnah itu suatu perkara yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Berarti tidak harus dikerjakan, cuman afdalnya dikerjakan. Apa maksudnya ya? Nah, kalau haram lawannya mana anhu syari' ala wajhil ilzam bitark Suatu perkara yang dilarang oleh syariat, eh, nah barakallahu dalam bentuk apa harus ditinggalkan. Kan itu. Kalau makruh, na manha anhu syari' la ala wajhil ilzam. Suatu perkara yang dilarang oleh syariat tapi tidak dalam bentuk harus ditinggalkan. Jadi afdalnya meninggalkan kalau rasanya dia kok melakukan tidak berdosa itu makruh. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat lagi sedikit lagi. Fa in kana wajiban fama la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Apabila perintah tersebut adalah wajib, eh, kemudian apa? Kemudian kewajiban tersebut tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah apa? Wajib. Wa in kana mustahabban dan jika perintah tersebut adalah mustahabban, perintah yang bentuknya sunnah, fama la yatimul mustahab illa bihi fa mustahab. Maka suatu perkara yang namanya sunnah itu tidak akan sempurna kecuali dengan perkara atau sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah sunnah. Naam. Paham itu ya kaidahnya ya? ini nanti masuk dalam kaidah umum yang sering disebutkan dalam kaidah fikihnya al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu atau perantara-perantara itu dia memiliki hukum tujuan dan niatnya. Wasilah-wasilah perantara-perantara. Mau berjalan kaki atau mau membawa tangga eh, atau mikul tangga, itu semua wasilah-wasilah itu nanti akan memiliki hukum tujuan itu apa tujuannya? Antum makan itu apa tujuannya? Eh, tujuannya kalau antum makan untuk kenyang toh, paham ya? itu kembali ke hukum asalnya nggak dapat pahala nggak dapat dosa. Paham ya? Nah, tapi kalau antum makan tujuannya niatkan untuk apa? Untuk biar ibadahnya kuat, biar ibadahnya eh, semangat dan semisalnya jadi dapat pahala. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum tergantung dengan apa niat dan tujuan tadi. Nah, nah masuk dalam apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Nah, kalau dalam kaidah fikih al-umur bimaqasidiha. Ya enggak? Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Paham soalnya ya? Sudah kita lewati semuanya. Nah, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini wa hunaka qaidatun am min hadil qaidah 'inda ulama wa hiya. Di sana ada kaidah yang lebih umum daripada kaidah ini menurut para ulama yaitu al wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah perantara-perantara itu memiliki hukum tujuan atau hukum puncaknya. Kata mereka biar masalah fiyah tersebar kemana mana bikin yayasan. Wah, ini wasilahnya nih. Yayasan ini biar apa? Biar pondoknya cepat bangunnya, cepat jadi, tersebar dakwanya ke seluruh penjuru Nusantara katanya. Yayasan jadikan wasilah. Puncaknya apa? Tersebarnya dakwah salafiyah. Nah, sekarang perhatikan. Tersebarnya dakwah salafiyah itu perkara yang diinginkan enggak? Perkara yang diinginkan. Tapi lihat wasilahnya. Wasilahnya pun harus syariat. Harus sesuai dengan syariat, enggak boleh yang penting tujuannya. Paham ya? Nanti kalau yang penting tujuannya itu Nah, barakallahu fikum nanti masuk dalam kaidahnya ikhwal muflisin. Ikhwal muflisin itu IM, ikhwal muslimin. Kaidahnya apa? Al-ghayah tubarirul wasilah. Eh, tujuan itu menghalalkan semua cara. Yang penting naik haji walaupun uangnya ngerampok. Ya kan nih? Yang penting naik haji kan nih? Ya enggak? Yang penting naik haji enggak? Walaupun uangnya begal. Eh? Nanti kalau pakai kaidah itu rusak. Kaidah ikhwal muslimin tadi, al-ghayah tubarinul wasilah. Nah, maksudnya al-ghayah tubihul wasilah. Ini hukum puncak tujuan itu menghalalkan semua cara. Bagaimana bagaimanapun cara yang penting tujuannya. Walaupun punya yayasan nggak masalah, yang penting tujuannya dakwah tersebar mana-mana. Keliru. Nah, nanti sebutkan wasilahnya pun harus syar'iyah. Apa belum? Wasilahnya harus apa? Syar'iyah. Wasilahnya nggak boleh apa? Nggak boleh. Nah, wasilah yang mungkar. Nah, sekarang yayasannya wasilah syar'iyah atau bukan? Bukan. Yayasan mana salafnya? Jam'iyah muassasah. Mana salafnya? Tunjukkan satu ya salafnya kalau ada. Nah, mulai dari zaman sejaknya zaman Rasulullah, para sahabatnya, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in enggak ada mereka punya yayasan. Yayasan Umar Khattab enggak ada. Yayasan Abu Bakar Siddiq enggak ada. Yayasan Ali bin Abi Thalib enggak ada. Paham ya? Nah, jadi enggak perlu kita dakwah dengan yayasan. Nanti kalau kita dakwah enggak tanpa yayasan nanti diobrak-abrik sama orang pondoknya katanya. Siapa yang bilang? Nah, yang menjaga enam keutuhan dakwah itu Allah Subhanahu wa taala bukan yayasan. Sekarang banyak antum perhatikan kisah-kisah tragedi-tragedi, kejadian-kejadian yang mana ada yayasan juga digerebek banyak enggak? Nah, payung dakwah, payung dakwah. Yang mayungi dakwah itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perlu diperhatikan ya karena kaidah ini dipakai orang hizmin. Intinya kan tujuannya katanya. Bukan masalah tujuannya, tujuannya dan masalahnya pun harus syar'i dua-duanya. Paham ya? Nah, Rasulullah itu dakwahnya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi pernah nggak Rasulullah menggunakan wasilah maksiat? Nggak pernah. Kita mencontoh Rasulullah. Eh, nggak perlu pakai yayasan-yayasan penggalangan dana, kemudian proposal, minta-minta. Eh, kami nggak minta-minta kok cuma ngasih kertas katanya. Coba kalau kertasnya tanpa ada tulisan putih gitu aja. Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Soalnya perkara ini perkara yang nyata, harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai keliru dan menggunakan kaidah ini. Naam. Intinya kan hukum tujuannya intinya. Naam itu intinya benar teman wasilahnya syaratnya atau enggak itu loh. Enggak sembarangan bukan yang penting yang yang penting naik haji walaupun uangnya nyurian itu. Itu kan keliru. Paham ya? Kalau kakek kaidah tadi itu yang penting naik haji walaupun uangnya nyuri. Yang penting umrah walaupun uangnya begal misalkan. Kan itu. Jadi kaidahnya kaidah yang keliru. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah besok kita sempurnakan kaidah yang penting tersebut. Yang jelas jangan sampai kita keliru dan membawa membawa kaidah-kaidah tersebut karena mempelajari ilmu usul ini sebagaimana ini adalah ilmu ilmu apa ilmu alat saja bukan ilmu goyah puncak bukan jadi kalau orang menjadikan ilmu usul ini ilmu yang goyah yang puncak itu keliru karena ujung-ujungnya nanti kalau dinasehati itu mainnya kaidah usul ini dalilnya kayak gini tapi kaidah usulnya seperti ini jadi dia menolak dalil tadi menggunakan kaidah usul itu loh jadi dia lebih mengedepankan kaidah usul daripada dalil padahal ahlus sunnah wal jamaah dituntut untuk mengikuti apa apa dalil